Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Lahaiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai apa? Yang pertama atau yang kedua kemarin? Yang mana pertamaan batasannya? Apa? Al-faedah as Sudah kita baca belum itu? Sudah kita baca kelihatannya al-faedah as Belum? Soalnya tandanya kok mirip. Nah, belum berarti ya? Yakin? Ewa. Al faedah salisah ya. Ewa na'am. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, al faedatu salisatu, faedah yang ketiga, annal insana idza asabatul musibatu la yajza'. Bahwasannya manusia itu apabila ditimpa padanya suatu musibah hendaknya dia tidak apa? Tidak berkeluh kesah tidak berkeluh kesah, merasa tidak terima, jangan. Sabar barakallahu fikum. Naam. Seperti sekarang keadaan kita lagi ditimpa musibah seperti ini, eh, dengan adanya wabah atau virus-virus yang ada barakallahu fikum, sabar. Ingat-ingat hindari yang namanya kepanikan atau panik. Namullah musta'an. Sabar dalam keadaan apa kita tetap menempuh sebab-sebab yang syar'i maupun sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Naam li'annahu yu'min anna hadza biqada'illahi wa qadarih. Karena kenapa? Karena karena orang mukmin, nah barakallahu fikum dia beriman bahwasanya musibah tersebut adalah dengan takdir Allah dan juga ketetapannya. Fa hadza yusahhil mulaqatal masaib. Yang seperti ini apa barakallahu fikum akan permudah menjumpai menghadapi musibah. Fala yajza'ul insan. Maka hendaknya seseorang tidak putus asa tidak merasa tidak terima. Jadi sabar barakallahu fikum. Kalau orang itu sabar, tenang, tidak panik, itu akan mudah untuk menerima musibah yang ada. Tapi kalau orang tidak sabar, panik terlebih dahulu, biasanya pikirannya sudah kemana-mana. Bisa mengarah kepada apa? Nah barakallahu fikum stres biasanya. Nah barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wala yaltimul khat. Jangan sekali-kali memukul apa? Nah barakallahu fikum wajah Wala yasukul jaib, jangan juga nyobek-nyobek kantong. Saku, sobek-sobek, pukul wajahnya. Paham ya? Lah kenapa? Anak takut dengan virus ini. Takut dengan virus corona misalkan. Dan kita katakan bukan berarti menyepelekan, tapi kita barakallahu fikum jangan panik. Sabar, dihadapi dengan apa? Penuh kesabaran, diiringi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menempuh sebab-sebab yang syar'i maupun yang diperbolehkan, menjaga kebersihan. Kalau keluar misalkan perlu pakai masker, pakai masker. Yang kira-kira sakit istirahat, istirahat dulu sampai sembuh. Paham ya? Seperti itu. Karena apa? Karena menempuh sebab. Intinya gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Nah, jangan kamu malah mukul-mukul apa wajah." Ya, jangan sampai seorang mukmin tersebut mukul-mukul wajah dan nyobek-nyobek saku. Paham ya coba-coba saku. Nah, wala yad'u bid'al jahiliyah dan juga jangan dia apa? Nah, menyeru dengan seruan jahiliyah, marah-marah, misuh-misuh istilahnya ya. Wa innama yasbir wa yahtasib, tapi hendaknya dia sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, di balik ujian musibah, wabah atau yang semisalnya ada hikmah di balik itu semuanya. Semoga banyak orang-orang yang sadar yang semula mereka belum sadar, sadar, kembali kepada agama yang benar. Seperti itu para fikum na'am. Jadi kita yakini saja setiap nah barakallahu fikum musibah atau bencana yang Allah telah berikan itu dibalik itu ada hikmah yang sangat besar. Nam la'allahum yarji'un agar mereka apa? kembali. Setelah di Allah taala apa? berikan kepada mereka merasakan sebagian azabnya, apa fungsinya tujuannya azab yang Allah telah berikan tadi? La'allahum yarji'un agar mereka mau kembali. Menunjukkan bahwasanya ada hikmah di balik musibah barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini. Wa inna may yasbir wa yahtasib kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sabar dan juga mengharapkan pahala dari Allah, wa basyirus sabirin. Dan bergembiralah, kabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, seraya mereka berkata, sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kita semuanya pasti akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatum rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, pujian, sanjungan di hadapan para penduduk langit dan juga orang-orang yang mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Alladzina idza asabatuhum musibah la yanumuna anfusahum. Kalau seandainya mereka ditimpa musibah, jangan menyalahkan diri-diri mereka. Wah, anak ini bagaimana? Anak ini sebenarnya sehat atau enggak? Nyalahkan dirinya sendiri, mana dirinya sendiri salahkan anak sehat enggak ya kira-kira ini. Paham ya? Allah musta'an karena panik tadi itu. Eh, jadi enggak perlu kita panik berlebihan barakallahu fikum dan panik itu sendiri jangan kalau bisa. Sabar. Nah, barakallahu fikum. Ini lihat ini. Jangan sekali-kali mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Ini ini biasanya sebabnya kalau menyalahkan diri sendiri ujung-ujungnya apa? Nah, barakallahu fikum tadi itu bisa masuk dalam kategori stres misalnya, wah anak ini sehat enggak ya? Malah dia menyalahkan diri sendiri. Eh, ragu terhadap dirinya. Karena apa? Panik tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa yaqulun dan mereka mengatakan as-sababu kada wa kada. Sebabnya ada seperti ini dan seperti ini. Bal yardawna bi qada'illahi wa dari? dan hendaknya mereka rida terhadap ketetapan Allah dan takdirnya wa annal musibata tahsul ala ayyi hal in qaddarahu Allah fal muqaddar yahsul bi dan bahwasanya musibah yang terjadi nah barakallahu fikum dalam keadaan apapun jika Allah telah menakdirkannya maka yang telah ditakdirkan pasti akan terjadi dengan seizin Allah taala antum jangan berkeyakinan bahwasanya virus-virus corona itu mesti ada di masjid itu itu keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bisa jadi virus-virus tersebut ada di luar. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau seandainya misalkan hati-hati masuk masjid nanti ada virus misalkan. Nah, barakallahu fikum wal musta'an. Tapi kita harus berjaga-jaga. Tidak bisa kita mengharuskan dan juga mengatakan hati-hati pasti ada virusnya. Nah, barakallahu fikum tahu dari mana? Nah, bisa jadi virus di luar kan? Nah, barakallahu fikum virus itu kan sesuatu benda yang kecil tadi ya, yang nggak bisa dilihat oleh mata kita secara langsung kan, harus dengan alat-alat yang canggih misalkan. Oleh karena itu kita hanya bisa menjaga diri kita para fikum. Nah, dengan cara apa tadi? Tetap bersabar, banyak-banyak berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulun kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa kama fi qouli ta'ala wa kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qaddarallahu wa masyafa'al dan jangan lupa mengucapkan ini apabila ada sesuatu yang menimpa dirimu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kalau seandainya aku melakukan seperti ini, ini saya akan seperti ini. Jangan. Ya, perhatian baik-baik ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau tadi anda nggak lewat jalan ini nggak kepleset katanya. Kalau tadi anda nggak berangkat ke masjid nggak kena virus katanya. Jangan. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala barakallahu fiikum. Kita harus meyakini saya yakin yakinnya. Naam. Cuman kita menempuh apa? Sebab-sebab yang syar'i ataupun sebab yang diperbolehkan tadi itu. Tapi ucapkan apa? Walakin qaddarallahu wa masyafa'al. Ada berapa bacaan ini? Dua bacaan ya. Qaddarallahu wa masyafa'al boleh. Qadarullahi wa masyafa'al boleh. Yang satu fi'il fa'il, yang satu mudhaf mudhaf ilaih. Qaddarallahu wa masyafa'al boleh. Qadarullahi, qadarullahi wa masyafa'al juga boleh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang terakhir, fahada yuhawwinu 'alal insan al-masa'ib fayarda wa yusallim biqada'illahi wa qadarih. Maka yang seperti ini akan memperingan seorang itu apa? menghadapi musibah. Kalau sudah pasti yakin datang dari Allah taala, dia menghadapi dengan sabar, itu akan memperingan seorang hamba menghadapinya dan dia akan ridha dan pasrah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga takdirnya nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yarfa'anna hadzal bala'i wal waba innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin